Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Uh, di antara ibadah yang mulia adalah berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah baik, berbuat baiklah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang berbuat baik. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Ai ahsinu billahi dhanna." Yaitu berbuat baiklah atau berbaiklah ber, perbaikilah persangkaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, لا yamutanna أحدكم إلا وهو يحسن yuhsinu dhanna billah." Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian <clears throat> meninggal kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi, falyadhun 'abdi ma Ya, sungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku. Oleh karenanya hendaknya hambaku berprasangka dengan apa yang dia kehendaki. In dhanna khairan falahu, jika dia berprasangka baik kepadaku maka akan dia mendapatkan kebaikan. Wa in dhanna falahu, dan jika dia berprasangka buruk kepadaku maka dia akan mendapatkan keburukan. Uh, para hadirin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kondisi di mana kita sangat dituntut untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berbaik sangka kepada manusia, sesama manusia, kita mendapatkan pahala. Ya, bagaimana lagi tatkala kita berbaik sangka kepada Rob kita, kepada pencipta kita yang telah memberikan kita berbagai macam anugerah kepada kita, tentu lebih lebih berpahalanya lebih besar lagi. Di antara kondisi yang e, diharapkan kita berbaik sangka kepada Allah tatkala berdoa. Tatkala berdoa, kita berbaik sangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian dalam kondisi yakin bahwasanya doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kalau iblis laknatullah alaihi saja doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala iblis mengatakan wa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku, jangan matikan aku sampai hari kiamat. Ini permintaan iblis, doa iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Innaka minal munzarin." Kau akan ditangguhkan kematianmu. Iblis permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir pun dikabulkan permintaannya oleh Allah. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa idza rakibu fil fulki da Allah mukhlisina lahuddin, falamma najahum bil barri idza hum yusyrikun." Tatkala mereka orang-orang kafir berlabuh di tengah lautan, kemudian mereka ditimpa dengan ombak yang besar, Tiba-tiba mereka pun berdoa, ada Allah mukhlisina lahuddin. Mereka pun ikhlas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan permintaan mereka. Allah selamatkan mereka ke daratan. Kata Allah, "Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun." Tatkala mereka diselamatkan eh, di daratan, tiba-tiba mereka berbuat syirik kembali. Tetapi Allah kabulkan permintaan mereka. Bagaimana lagi dengan seorang muslim yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha menjauhkan dirinya dari kemaksiatan semaksimal mungkin jika dia berdoa bagaimana Allah tidak mengabulkan doanya. Oleh karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Innilah ahmilul hammal ijabah, walakinni ahmilu hammad doa." Aku tidak pernah merenungkan tentang masalah ijabah, dikabulkan doaku atau tidak, tapi aku berpikir kapan aku berdoa? Kapan aku berdoa? Kenapa setiap aku berdoa pasti akan datang jawabannya? pasti akan datang pengabulannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rob, Rob kalian berkata, "Udu'uni, berdoalah kepadaku, astajibu lakum, aku akan mengabulkan permintaan kalian." Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an." Jika mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangatlah dekat. Maksudnya bagaimana sangat dekat? Ujibu da'watad da'i da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Oleh karena tatkala kita suudzon kepada Allah, kayaknya doa kita nggak dikabulkan. Ya entah kita coba saja deh doa dikabulkan ya, nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Ini seperti ini adalah keraguan dalam berdoa. Rasulullah SAW mengatakan wa antum muqinuna bil ijabah berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kondisi seorang hendaknya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala Yakinlah bahwasanya Allah Maha menerima taubat yang dia panjatkan kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'lamu anna Allah yaqbalu taubatan 'ibadihi wa ya'khudhu shadaqatu anna Allah huwa tawwabur rahim." Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya dan Allah menerima sedekah dan Allah Maha menerima taubat hamba-hambanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya? Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tatkala seorang berdosa, maka jangan dia tunda taubatnya. Segera dia bertobat kepada Allah. Taubat apa dosa apapun, doa sekecil apapun, Jangankan dosa besar bahkan dosa memandang hal yang diharamkan oleh Allah kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menunda taubat kita dan yakinlah jika kita bertobat Allah langsung menerima taubat kita dan kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kondisi yang mm, mengharuskan kita untuk berbaik sangka kepada Allah tatkala kita mencari rizki, tatkala kita mencari rizki, hendaknya kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemudahan rizki Jangan seorang berburuk sangka Allah tidak akan berikan rezeki kepada dia. Lihatlah tatkala dia masih dalam janin, masih jadi berupa janin di dalam perut ibunya, dia belum bisa apa-apa. Allah sudah kasih rezeki sama dia melalui ibunya. Kemudian tatkala dia lahir dalam bentuk seorang bayi yang juga belum bisa berbuat apa-apa, Allah kasih rezeki sama dia. Sampai dia besar, sampai dia dewasa, Allah beri rezeki melalui ayah dan ibunya. Kemudian tatkala dia sekolah, kemudian dia sudah mendapat ijazah kemudian dia sudah memiliki gelar tiba-tiba dia suudzon kepada Allah Allah tidak akan beri saya rizki ini adalah suudzon yang tidak pada tempatnya kenapa karena tatkala dia masih janin Allah telah beri rizki tatkala dia masih kecil Allah beri rizki bagaimana tatkala dia sudah besar kemudian dia merasakan Allah tidak akan beri rizki kepada dia oleh karena seorang tatkala ingin yang ingin dilapangkan rizkinya maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak hanya berusaha dengan mencari sebab-sebab uh, yang duniawi yang dengan bekerja dengan melamar pekerjaan tapi dia juga berusaha memperhatikan sebab-sebab ukhrawi di antara sebab-sebab ukhrawi tersebut yang bisa mendatangkan rezeki seperti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah berikan solusi kepada dia dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka Seorang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga seperti uh, menyambung silaturahmi kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunassa fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan juga ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Di antaranya juga yang bisa mendatangkan rezeki dengan bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana naqasat sadaqatun min mal syai'a." Sedekah tidak akan mengurangi harta seorang bahkan menambah harta seorang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, maka Allah akan berinfak kepadamu. Ini sebab-sebab yang terkadang tidak diperhatikan oleh sebagian orang dalam masalah rezeki, padahal sebab-sebab ukhrawi lebih kuat daripada sebab-sebab materi dunia. Dan yang terakhir seorang tatkala hendak uh, kondisi di mana seorang Eh, berbaik sangka kepada Allah tatkala akan meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian dari kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tatkala akan meninggal dunia, maka dia hendaknya menguatkan janibur raja daripada janibul khauf. Dia benar-benar menguatkan pengharapan dia daripada kekhawatirannya dia benar-benar eh, berhusnuzan kepada Allah bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dan ini sangat dibutuhkan tatkala seorang akan meninggal dunia sebagaimana wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun perasaan seperti ini sulit bagi orang yang suka melakukan kemaksiatan yang hatinya terpenuhi dengan gelapnya kemaksiatan, dia akan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala terutama tatkala dia akan meninggal dunia. Tapi orang yang yang bertakwa kepada Allah, yang melakukan kebaikan, yang berusaha melakukan jalan-jalan kebaikan, maka tatkala akan dia meninggal dunia, kuatkanlah eh, persangkaan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Allah sayang kepada dia dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga, maka ini sangat dituntut bagi orang yang Eh, akan meninggal dunia karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyadhun bi abdi masya'a hendaknya hambaku ber, eh, berprasangka kepadaku dengan apa yang dia kehendaki in dhunna khairan falahu jika dia berprasangka baik maka bagi dia kebaikan wa in dhunna syarran falahu jika dia berprasangka buruk maka bagi dia keburukan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan dimanapun sungguhnya Rob kita adalah Rabbun Karim, Rob yang sangat mulia dan sangat eh, baik kepada hamba-hambanya dan sangat sayang kepada hamba-hambanya. Eh, demikian saja wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.